Mitra bisnis, situasi yang memanas di kawasan Timur Tengah dan dampak dari bencana gempa serta tsunami di Jepang mengkhawatirkan sejumlah kalangan. Dua kejadian itu ditakutkan dapat mempengaruhi perekonomian dunia saat ini. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa Timur Tengah adalah penghasil minyak terbesar di dunia dan Jepang yang merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar dunia. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, Indonesia sudah pasti akan terpengaruh oleh hal itu. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak buruk dari pelemahan ekonomi dunia itu? Nah, saya pikir yang pertama yang dia harus hadapi tentu satu cash flow dia sendiri mengenai APBN dia. Saya tidak percaya dia punya duit lagi besok untuk membayar subsidi-subsidi ini sehingga akhirnya dia tidak ada duit untuk pembangunan lagi. Ini pasti akan tertunda menurut saya. Itu yang pertama dan ini akan tentu akan kita rasakan sehingga ekonomi kita juga akan menciut ya kalau APBN-nya juga tertunda dan tidak ada lagi anggaran pembangunan yang bisa kita pakai karena habis duitnya lebih banyak untuk subsidi untuk bayar hutang maupun untuk bayar bunga ya dan ini yang soal-soal yang menurut saya yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam waktu singkat ini alternatif apa menurut saya ya alternatif salah satu tentu dia berani nggak dia naikkan harga minyak misalnya, ya kan? Sehingga subsidi dia bisa kurangin, atau PLN-nya juga subsidi bisa dia kurangin. Jadi tapi saya nggak melihat, sekarang ini semua ceritanya bagus-bagus saja. Nanti setelah 3-6 bulan ini kita rasakan akibatnya, baru kita kalang kabut. Nah, ini menurut saya tidak baik ya. Kita harus sudah mulai memikirkan apa. Kalau perlu juga tentu alternatif kita, bagaimana kita mempersiapkan juga alternatif ekspor kita di negara-negara lain yang kita harus cari jalan keluar kita punya alternatif daripada mengenai cash flow kita yang diperbaiki juga bagaimana kita menurunkan high cost ekonomi kita supaya kita lebih kompetitif. Jangan besok ini menurut saya yang saya khawatirkan itu karena China ini ekspor ke Jepang juga banyak. Akhirnya dia kan melihat Jepang pasarnya sudah tidak bisa lagi dia masukin, dia dumping barang-barangnya yang dia produksi itu, dia dumping di Indonesia lagi sehingga mematikan industri-industri di Indonesia. Ini kan sudah harus kita persiapkan kemungkinan dan gejala-gejala apa yang sekarang kita lihat ini. Saya nggak melihat bahwa pemerintah konser dalam soal-soal itu kayak business as usual aja yang saya rasakan saat hari ini. Tadi Anda sebutkan masalah kekhawatiran membanjirnya barang dari Tiongkok. Bagaimana mengatasinya, Pak? Apalagi kini sudah ada ACFTA. Ya, kita bisanya cuma memang di internasional kita dibolehkan kalau dia dumping kita ada cara anti dumping untuk mencegah itu. Yang kedua, kita bisa mencegah itu melalui surcharge. Kalau sudah dia mulai merugikan industri dalam negeri kita cukup besar secara signifikan, kita bisa kenakan dia dia masuk karena itu diperbolehkan oleh WTO. Ya toh. Jadi macam-macam cara kita masih ada. Cuma kita mau atau enggak. Dan kita kalau tidak alert sendiri kita enggak pikirkan bahwa ini semua kita anggap biasa-biasa aja. Akhirnya ekonomi kita ini akan tambah rusak. Dan yang kedua, tentu pengangguran akan bertambah dan pasangan dalam negeri kita akan direbut oleh barang-barang impor. Jadi kita bukan menjadi tuan lagi di negara kita sendiri. Ah, itu yang saya khawatirkan. Itu. Demikian Sofian Wanandi, saya Wina Santoso.